Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap syarah Mandhumah sufiqih wa Qawaidih. Sekarang kita berada pada halaman 248 yaitu pantun yang ke-56 barakallahu fikum kata beliau Wa inkana inkana dha fi haqqi maulana wala Tuskit dhamanan fi huquqin mala. Ini berkaitan masalah apa? Masalah kemarin. Kalau ada orang melakukan tindakan kejahatan atau mendolimi atau merusak barang orang lain, pada asalnya kalau diiringi dengan apa? Kebodohan, lupa atau keliru, maka tidak perlu dia apa? Khawatir karena Allah Taala gugurkan dosanya. Nah, Allah Taala gugurkan apa? Dosanya ini antara Allah Taala dengan hamba. Adapun antara hamba dengan hamba yang lainnya tanggung jawab. Dosa gugur, cuma tanggung jawab harus. Antum lihat itu. In kanadza, kalau pembahasan kemarin itu fi haqqin maulana, yaitu pada haknya Allah Subhanahu wa taala. Fala tusqit dhamanan fi huquqil mala. Adapun tanggung jawab berkaitan masalah hak mala itu hak untuk manusia itu enggak gugur. Tetap tanggung jawab walaupun dosanya Allah taala ampuni tapi tanggung jawab, tetap tanggung jawab. Karena apa? Berkaitan masalah hak manusia. Qala asy syekh Muhammad bin Shalih bin rahmatullah alaih, perhatikan situ, yakni in kana hadzal fi'lu al-waqi'u jahlan aw nisyanan aw ikrahan fi haqqillah fa innahu yasqutu 'anil fa'il al-ismu wad-dhaman bi wahid min hadhihi al-umur ats-tsalatsah. Masyaallah. Maksudnya adalah apabila perbuatan yang terjadi tersebut perbuatan yang terjadi tersebut dikarenakan bodoh atau lupa atau karena paksaan fi haqqillah berkaitan masalah hak Allah taala fa innahu yasqutu 'anil fa'il maka gugur dari pelakunya al ismu wad dhaman dosa dan tanggung jawab untuk hak Allah taala ini ya untuk hak Allah Subhanahu taala gugur dari apa gugur digugurkan dosanya dan tanggung jawabnya wahidin min hadhil umur as dengan salah satu tiga perkara ini mungkin karena bodoh lupa atau karena terpaksa. Li'anna Allah Ta'ala huwa alladhi asqathaha. Dikarenakan Allah Ta'ala yang telah mengugurkannya. Wal haqqu haqquh dan hak-hak siapa? Hak Allah Ta'ala. Faham insyaallah ini ya? Berkaitan masalah hak Allah Subhanahu wa taala digugurkan dua-duanya. Dosa digugurkan, tanggung jawab juga digugurkan. Faham maksudnya? Faham? Eh, kita lihat lagi. Haitsu qala ta'ala yaitu tatkala Allah Ta'ala mengatakan qad fa'altu Eh, sungguh aku telah melakukannya. Fi qaulihi Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Yaitu di dalam firman-Nya wahai Rabb kami, jangan engkau menghadap kami jika kami lupa atau kami keliru. Apa kata Allah Taala? Qad fa'altu. Sungguh aku telah melakukannya. Jadi kalau untuk hak Allah Taala gugur dua-duanya, Bang. Dosa digugurkan, doman tanggung jawab juga digugurkan. Itu antara apa? Allah Subhanahu wa taala dengan hamba. Hak hamba dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Tapi kalau nambarakallahu fikum antara sesama hamba, sesama manusia untuk masalah dosa selama dia melakukannya tadi karena lupa, bodoh atau karena terpaksa. Paham ya? Untuk sesama hamba dia nah barakallahu fikum digugurkan dosanya tapi tanggung jawab ada. Tanggung jawab ada ya. Nah itu bedanya kita lihat. Wa qala wa laysa 'alaikum junahun fima akhta'tum bih walakin ma ta'ammadat qulubukum. Tidak ada dosa bagi kalian terhadap perkara yang kalian itu keliru. Akan tetapi Mata'am madat qulubukum akan tapi yang disengaja oleh hati-hati kalian itulah yang akan mendapatkan dosanya. ya ala tashini wa taysirih. Maka segala puji milik Allah Subhanahu wa taala atas apa? kemudahannya dan juga dipermudah. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Ikhwan fi din azza wa jazakumullah kita lihat lagi. Fa idza qala qailun. Sekarang kalau ada orang berkata, fa idza qala qailun, hal yustasna min hadhil qaidah syai'un? Apakah ada sesuatu yang dikecualikan dari kaidah ini? Ingat-ingat ya. Jadi kesimpulannya panjang lebar itu kesimpulannya kalau berkaitan masalah hak Allah Subhanahu wa taala dengan hambanya, Allah taala telah mengampuninya. Telah mengampuninya, digugurkan dosanya dan tanggung jawabnya. Tapi kalau antara hamba dengan hamba untuk masalah dosa digugurkan, tapi masalah tanggung jawab tetap tanggung jawab. Nah, kita lihat lagi. Apakah dikecualikan dari kaidah ini sesuatu yang lain? Fal jawab jawabannya annan nusus amatun. Dalil-dalil ini umum. Jawabannya itu. Bahwasanya dalil-dalilnya umum. Walakin yaridu ala hada qatl nafsi khat'an. Akan tetapi Nah barakallahu fikum datang mengenai hal ini yaitu orang yang apa membunuh tapi keliru fa dhaman lil adami maka di dalamnya ada tanggung jawab terhadap apa terhadap sesama bani adam wa hadzal iskal fihi ini enggak ada iskal jadi bunuh karena keliru untuk dosanya dia tidak berdosa karena keliru paham ya karena kekeliruan ya kan tapi untuk masalah tanggung jawab nah barakallahu fikum dhaman tetap ada dhaman 100 ekor unta nah barakallahu fikum dan lihat sini Wa innamal iskalu fil kafarah. Sekarang iskalnya masalah kafarah, bayar kafarah. Ya kan? Na barakallahu fikum illa annahu yanbaghi alla yushkil madama anna alladhi rafa'a al-jahl wal ikrah wa nisyan huwallah. Kata beliau, hanya saja selayaknya untuk tidak ada iskal situ selama apa? Untuk tidak ada, tidak ada iskal situ selama apa? Selama yang mengangkat kebodohan Nah barakallahu fikum dan juga paksaan dan juga lupa itu Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Nah barakallahu fikum maksudnya bagaimana? Maksudnya kan yang menghilangkan kebodohan, menghilangkan lupa, menghilangkan paksaan Allah Subhanahu wa taala. Summa aujabal kafarah fi qatl khata' fal hukmillah. Kemudian setelah itu apa? Allah taala wajibkan untuk bayar kafarah bagi orang yang membunuh karena keliru. Fal hukmillah hukumannya tersebut milik Allah Subhanahu wa taala. Fa yakunul qatl mustatsna min hadhil qaidah berarti pembunuhan terkecualikan dari, dari apa? Dari kaidah ini untuk masalah pembunuhan. kafarnya tetap ada ya. Naam. Faham maksudnya? Adapun selain itu kaidahnya umum. Adapun masalah pembunuhan ini walaupun dia sudah bertobat pun nah barakallahu fikum kafarah tetap ada, kafarah. Naam. Fa in kau qailun ma wajhul istisna? Sekarang dari sisi mana? Apa sisi pengecualiannya? Wa nahnu na'lam anna syari'ata mabniyatun 'alal hikmah. Dan kita semuanya tahu bahwasanya syariat ini dibangun di atas hikmah, ada tujuan, ada hikmahnya. Paham ya? Ada tujuan, ada hikmahnya. Nah, barakallahu fiikum kita lihat. Wa annaha la tufarriq baina mutamatsilain illa bisabab. Dan bahwasanya tidak Nah, barakallahu fiikum terbedakan antara dua perkara yang sama kecuali dikarenakan suatu sebab. Ya dua perkara yang sama itu nggak akan terbedakan kecuali ada sebabnya. Qulna kita katakan al-hikmah fi dzalika ta'dhimud Hikmah di balik kafarah tersebut adalah mengagungkan darah. Karena darah kaum muslimin kan nah barakallahu fikum mulia sehingga ketika dialirkan walaupun dia keliru membunuhnya dia tetap apa? Ada kafarah itu. Nah, dalam rangka itu apa? Mengagungkan darah tadi itu. Wali alla yad'i mudda'in annahu qatala khata'an wa huwa muta'ammid dan juga agar tidak ada orang yang mengaku-ngaku dia membunuh keliru padahal dia sengaja. Karena ada kafarah itu orang berpikir itu loh. 100 ekor ontak kan bukan sedikit. 100 ekor ontak kan banyak sehingga orang berpikir bunuh tidak sengaja pun ada kafarahnya. Apalagi sengaja itu loh, tambah besaran itu. Naam. Dan lihat lagi, fadli ta'dhimid dima wa syiddati ihtiramiha. Maka dikarenakan mengagungkan darah dan juga begitu mulianya, sangat mulianya darah tersebut, wajibatil kafarah karena wajibat dhaman fiha. Maka wajib bayar kafarah sebagaimana diwajibkan apa? tanggung jawab di dalamnya. Walau fi hal khata walaupun dalam karena keliru. Keliru padahal ya. Nah, amma in kana al-fi'lu waqi' jahlan aw nisyan ikrahan sekarang kalau perbuatan tersebut terjadi karena bodoh, lupa dan paksaan fi hakil makhluk ini penting pada hak sesama makhluk faqad bayyana hukmah Bikaulih sungguh beliau telah menjelaskan hukumnya dengan ucapannya walatul tuskib dan fi mala. Maka tidak gugur tanggung jawab kalau berkaitan masalah hak-hak manusia. Faham? Walaupun atom keliru, lupa, dipaksa, tapi kalau itu hak manusia yang merusak rusak, tetap tanggung jawab. Paham ya? Tetap tanggung tanggung jawab na barakallahu fikum. Antum misalkan dipaksa untuk apa? Untuk menyembelih kambing tetangga misalkan. Ketika dipaksa Antum di situ untuk masalah dosa gugur, nggak dapat dosa. Tapi ketika hilang paksaan tanggung jawab menggantikan kambing yang antum sembelih tadi itu. Faham? Itu maksudnya doman. Mahum bang? Ewan am. Kita lihat lagi. Lam yakul isman, tidak dikatakan isman berdosa sini. Bal qala la tuskit. Bahkan apa? Mengatakan tidak akan mengalami keguguran. Maksudnya keguguran digugurkan. Domanan tanggung jawab fil hukuki lil malak berkaitan masalah hak-hak manusia. Wa amal ismu fayus nam fayus kot bil jahl wal ikram wal nisyan. Adapun dosa akan digugurkan atau kot ya lupa masuk kembali kembali ke dosa itu ya. Ada pendosa kot maka akan gugur bil jahl disebabkan karena kebodohan, wal ikrah karena paksaan, wal nisyan karena lupa. Hatta pihakil makhluk sampai berkaitan masalah apa? hak makhluk. Barakallahu fikum akan apa? nam gugur dikarenakan apa? Karena lupa karena paksaan, karena bodoh tadi itu. nah Walakin binisbah lidzaman ini penting, catatan penting ini. Ya. Walakin binisbah doman fa hula la sebut akan tetapi berkaitan masalah doman tanggung jawab tidak gugur. Dosanya gugur karena dia nggak sengaja. Karena lupa, paksaan atau karena bodoh. Itu masalah dosa gugur. Tapi masalah tanggung jawab gugur atau tidak? Tanggung jawabnya tidak tetap tanggung jawab. Paham ya? Nanti akan sebutan contoh banyak sekali nanti. Misal dari contoh yang pertama. Rajulun dzabaha syatan li syakhsin dhanna annaha syatahu. Dhanna annaha syatuhu. Artinya apa? Ada orang menyembelih kambing punya orang lain. Dia menyangka itu kambing dia gitu loh. Pagi hari dia mau sarapan pagi nyembelih kambing. Eh, dia ngira kambing dia, ternyata yang disembelih kambing tetangga gitu loh. Keliru enggak berarti? Keliru. Kita lihat. Fatnaqul kita katakan alaihi dhamansah. Wajib dia bertanggung jawab untuk menggantikan kambing tadi. Walakin la isla ya'sam. Paham ya? La ya'sam, tapi dia tidak berdosa. Li'annahu jahil karena dia enggak tahu. Kan kambingnya mirip. Sama-sama kambing apa? enam domba biri-biri ya misalkan atau kambing kacang itu, kambing Jawa yang ada jenggotnya itu, sama-sama mirip itu dia sembelih ternyata kambing tetangga itu loh. Dia berdosa enggak? Enggak berdosa karena dia enggak tahu. Tapi tanggung jawab atau tidak? Tetap tanggung jawab. Faham soalnya ya? Bisa dipahami ya? Jadi jangan cuman Pak anak nggak tahu pak, anak nggak sengaja pak ini tadi akhirnya kambing anak jatuh sembelih. Bukan seperti itu tanggung jawab gitu loh. Karena apa? Karena nyembelih kambing tetangga, kambing orang gitu ya. Untuk dosa dia gugur. Tapi tanggung jawab harus. Yang kedua, rajulun atau insan inaban wabiatan, masya Allah Ada orang memberikan anggur kepada orang lain tapi bentuknya nitip, nitip anggur. Dititipkan anggur nih, anak titip anggur ya. Ya katanya. Wa qala a'tihi ahli. Orang yang nitip tadi ngomong, ini tolong paket anggur ini di, dikasihkan ke keluargaku, dikirim ke keluargaku. Paham ya? Ada tukang istilahnya apa tukang kirim paket lah situ ya. Tempat apa pengiriman paket atau pengiriman pengiriman, pengiriman barang. Orang ini datang bawa anggur, tolong anggurnya ini dikasihkan keluargaku. Falah mawasalah baitah, ternyata orang yang dititip ini ketika sampai di rumah, bawa tuh al-inab ternyata anggurnya diletakkan di rumah ala annahu sayadhhab habihi ila baiti sahibih tapi dia apa ketika meletakkan di rumah itu dia pengen, pengennya itu ingin pergi ke rumah temannya lupa paham belum dia dititipin anggur tolong anggur ini kasihkan keluargaku sama dia bawa pulang ya nanti tak antarkan dibawa pulang ditaruh paham ya ditaruh nah barakallahu fikum dan dia akan pergi ke rumah temannya ternyata lupa malah dimakan sama dia gitu loh paham belum Padahal anggur titipan. Paham kan? Anggur titipan. Akhirnya apa? Kita lihat. Nasinya fa'akalah. Dia lupa akhirnya dia makannya. Falaisa alaihi ism. Dosa dia tidak punya dosa. Tidak ada dosa bagi dia. Wa alaihi doman. Tapi tetap tanggung jawab. Paham ya? Tetap tanggung jawab. Mahum seperti ini paham insyaAllah ya? Seperti ini terjadi ada terjadi atau enggak seperti ini? Terkadang terjadi kita bawa barang orang lain lupa taruh rumah ternyata kita makan ternyata punya orang lain. Tanggung jawab, dosanya tidak. Dan lagi, Radulun ukrih ala an yadbah syata fulanin. Ada orang dia dipaksa untuk apa? Ini kayaknya kalau kalau ukrih yang tepat ini. Ukrah kelihatannya itu ya. Ya kan? Nah, barakallahu fikum karena apa? Karena mukhirsiqah kan ada orang dipaksa. Rajulun ukrah ala an yadhbah syata fulanin. Ada orang dipaksa untuk apa? Untuk menyembelih kambing si fulan fadzabaha. Ternyata dia mau nyembelih. Si A, kamu harus nyembelih kambingnya si B. Kalau enggak mau tak bunuh. Paksaan enggak, Bang? Paksaan. Akhirnya si A benar nyembelih kambingnya si B itu loh. Dipaksa kita lihat. Fala isma alaih dia enggak dapat dosa. Wa alaihi dhaman tapi tanggung jawab. Mafhum salah ini Ihsan, tapi tanggung tanggung jawab. Kenapa? Li'annahu li'annahu mubashir dikarenakan dia yang langsung kerjakan langsung, yang nyembelih kan dia. Yang maksa bagaimana yang maksa? Kita lihat. Yang tanggung jawab itu yang maksa atau yang menyembelih kita lihat. Nah, Nah, kita lihat sini. Wal qaidah annahu, sedangkan kaidah bahwasanya idza istama'a mutasabbib wa mubashir qaddim al mubashir. Masyaallah kaidahnya. Apabila berkumpul antara mutasabbib yang menjadi sebab dan mubashir dan pelaku langsung. Perhatikan ya. Apabila berkumpul antara mutasabbib orang yang menjadi sebab dan mubashir orang yang melakukan langsung qaddim al-mubashir dahulukan yang melakukan langsung siapa yang menjadi sebab sini si pemaksa siapa yang melakukan langsung yang dipaksa ya kan memilih nah itu dahulukan mana yang tanggung jawab dahulukan yang memaksa atau dahulukan yang apa yang menyembelih dipaksa tadi kita lihat qala ba'du ahli ilm berkata sebagian ahli ilm ad-daman alaihi majami'an satu tanggung jawab tanggung dua-duanya yang memaksa juga tanggung jawab, yang dipaksa juga tanggung jawab. Ini pertama. Faham Ini pendapat pertama. Li'annal mubashira la yatamakkan minal imtina'. Karena orang yang melakukan langsung nyembelih langsung tadi itu, dia tidak apa? Tidak mampu untuk menghalang-halangi dirinya kan dipaksa. Dia nyembelih kenapa? Dipaksa kan? Gak bisa menghalang-halangi ya, gak bisa menahan diri itu karena dipaksa. Ewa. alal mukrih wal mubashir. Nah, barakallahu fikum kata beliau, li'annahu law tamakkana minal imtina' lam yakun mukrahan. Karena kalau dia mungkin untuk menghindar, mengelak, berarti dia kan tidak dipaksa di situ. Fa yakunu dhaman 'alaihima jami'an berarti tanggung jawabnya dua-duanya. Yang memaksa dan yang dipaksa dua-duanya tanggung jawab. Alal mukrih wal mubashir. Tanggung jawabnya dibebankan kepada mukrih yang memaksa, wal mubashir yang pelaksana langsung. Faham ini? Karena dua-duanya apa? Dua-duanya nah ber ada apa peran di situ. Wahada akrab ila sawab ini pendapat yang lebih dekat dengan kebenaran. Jadi dua-duanya disuruh tanggung jawab. Li'anna mubasyaratahuna mulja ilaiha. Dikarenakan keberlangsungan di sini dikembalikan kepadanya. Faham belum? Jadi dua-duanya dimintai tanggung jawab. Faham? Nah, barakallahu fikum. Berikutnya rajulun akhadha bi syakhsin saghir al-jism. ukhida ya afan ya rajulun ukhida bi syakhsin saghir bism ada salah ada ada seseorang diambil untuk orang lain yang badannya kecil summa duriba bihi syata fulan Naam darbasa, naam darbasat bil insan. Maksudnya gini. Ada orang badannya kecil, diambil sama orang. Orang ini dipakai untuk apa? Mukul kambing. Mam ya? Nah, nah kambingnya mati gitu loh. Dengan pukulan yang tanggung jawab siapa sekarang? Orang yang yang apa yang dipukulkan tadi atau orang yang memukulkan dengan orang tadi loh. Faham belum nih gambarannya? Jadi ada orang diambil paksa, cangking gini ya. mengerangnya mungkin ringan kecil Pegang kakinya gini gabitkan itu. Wes itu kambingnya mati gitu loh. Dengan pukulan dari itu, kambingnya mati. Yang tanggung jawab siapa sekarang? Kalau kambingnya nggak mungkin kambingnya yang mati. Apanya, Bang? Oh, manusianya orang yang dipakai itu mukul tadi atau yang menggunakan untuk memukul tadi? Kita lihat. Barakallahu fikum famatat tisyah. Kemudian apa? Kambingnya mati. Naqul ad-dhaman 'ala ad ini. Yang bertanggung jawab adalah yang memukul li'anul madrub dikarenakan yang dipukul bihi yang dipukul dengannya maksudnya yang dipakai untuk memukul tadi misal alat seperti alat lain lahu ikhtiyar enggak punya pilihan bagikan apa bang palu atau kayu anak kecil tadi itu bagian palu atau kayu nah sekarang kalau palu antum antum gunakan untuk apa untuk memukul paku palunya gerak-gerak enggak palunya Hah? gerak-gerak mengelak anu, jangan anu, bagaimana atau nurut Hah? nurut itu loh jadi anak kecilin tadi yang dipakai itu memukul kambing tadi itu nurut dia, enggak bisa apa Kan dipegang, kecil gitu loh. Pukulkan kambing ternyata mati kambingnya. Nah, tanggung jawab siapa? Yang tanggung jawab adalah yang memukul tadi. Kok ada ya seperti ini ya? Karena permasalahannya itu berkaitan masalah siapa mubasir atau siapa itu yang yang terkena. Ternyata Pak dorip pemukulnya tadi yang bertanggung jawab. Adapun yang anak kecil tadi yang dipakai untuk memukul dia enggak enggak apa enggak bertanggung jawab. Kenapa? Karena dia bagikan alat tadi itu. Berikutnya Rajul rajulun alaha ala insan an yadbah syatafulan. Penting ini beda sekarang. Ada orang alaha, alaha itu merengek. Ayolah, cepatlah itu merengek itu loh. Minta tapi terus-menerus. Itu namanya alaha. Ada orang merengek-rengek ala insan kepada orang lain an yadbah syatafulan untuk menyembelih kambing si fulan ayolah bang, sembelih sapi fulan, kambing fulan, tolong sembelih sekarang juga, ayolah, ayolah. Ini merengek-rengek namanya. Paham ya? Tapi ada paksaan enggak situ, Bang? Ada paksaan enggak? Enggak ada paksaan, cuman rengekan. Ayolah, sekaranglah gitu. Selain merengek terus. Walakin lam yukrihu, dia enggak maksa, cuman merengek. Ayolah, sekaranglah. Eh, sembelihlah eh, kambing sepulan, Fanaqul adzaman daman Kalau di sini berarti apa? yang bertanggung jawab adalah si penyembelih tadi itu. Kenapa? Li anal awal lam yukrihu karena yang merengek tadi nggak maksa. Paham belum? Yang merengek maksa nggak? Nggak maksa cuman apa? Cuman merengek aja. Ayolah, tolonglah sembelih kambing sebulan. Ayo, tolong. Maksa nggak dia? Maksa nggak ini? Enggak maksa kan cuma merengek. Berarti nantinya tanggung jawab siapa yang tanggung jawab? Yang menyembelih tadi. Karena dia malah nurut itu, loh, padahal kan nggak dipaksa. Seharusnya kalau nggak dipaksa dia milih tidak nyembelih. Paham belum? Faham belum gambarannya Abdullah? Gambarannya faham belum mata kosong? Faham ya insyaallah ya? Ayo na'am. Kita lihat sini. Kata beliau, hatta wa in kana alladhi alaha alaihi al-ab, walaupun yang merengek tadi yang meminta terus tadi adalah bapaknya. Fadzaman ala Tetap yang bertanggung jawab itu penyembelih tadi itu. Li'an hadza laisa biikrah. Karena ini bukan paksaan, cuman rengekan tadi itu. Tolonglah, cepatlah, cepat dikitlah. Paham ya seperti itu, rengekan untuk apa? Menyembelih ternyata dia mau nyembelih beneran itu loh. Padahal ada paksaan enggak situ? Enggak ada paksaan. Berarti yang bertanggung jawab siapa? Yang merengek tadi atau yang menyembelih? Yang menyembelih. Naam. Wa in akrahahu abuhu ala dhabhi syatin akhi li ummih fa'ala al-ibn abdaman. Jika bapaknya memaksa, bapaknya Bang, bapaknya memaksa Bang, jika bapaknya memaksa untuk menyembelih kambing saudaranya memaksa anaknya dia, "Wahai anakku, kamu harus membelih kambing kakakmu." paksa. Nah, li ummih maksudnya apa? Saudaranya seibu. Fa'alal ibn ad-daman berarti anaknya itu yang bertanggung jawab situ. Karena anak apa apa? Inna na barakallahu fikum. Apa itu? Eh, kamu dan kamu dan hartamu milik bapakmu itu. Dalilnya mereka pakai itu. Paham ya? Sehingga apa? Sehingga ketika nah, posisi seperti itu, nah barakallahu fikum, kalau di sini bapaknya maksa, kalau bapaknya maksa ya untuk menyembelih kambing saudaranya seibu, nah barakallahu fikum, nam fa'alal ibn Abdaman berarti anaknya bertanggung jawab. Wa in qala ab kalau seandainya bapaknya ngomong, idbah syata akhi alladhi huwa ibni fa fihi tafsil. Nah, sekarang kalau anak kandung. Ini artikan diperintahkan untuk menyembelih apa? Menyembelih kambing saudara seibu. Berarti bukan apa? Bukan anak kandung. belum? Anak tiri bagi bapak tadi itu. Ya kan? Nah, barakallahu fiikum. Nah, sekarang kalau seandainya anak kandung, bapaknya ngomong, "Sembelihlah syata akhi, kambing saudaramu alladhi huwa ibni." Yang mana saudaramu itu adalah anakku. Berarti anak kandung. Fafi tafsilah rincian di sini. Ingkanal ab tamalakaha awalan kalau bapaknya itu yang memilikinya menguasainya, memilikinya, tsumma qala itbahha fala dhaman. Kemudian mengatakan sembelihlah kami tersebut maka tidak ada tanggung jawab situ. Nah, wa illa Nambarakallahu fikum wa illa tidak jika tidak demikian dhaman dzabih berarti yang menyembelih yang tanggung jawab. Wa kadzalika fi tafsil akhar. Di sana ada rincian yang lain. In kanat hadis syah tata'allaq biha hajah alat biha hajat malikiha alladhi huwal ibn falaysa lil ab an yatamallakaha jika kambing tersebut ada keterkaitan dengannya yaitu kebutuhan pemiliknya yang mana adalah anaknya sendiri falaysa lil ab an yatamallakaha maka tidak ada apa keberhakan bapaknya untuk memilikinya atau menguasainya. Wahina idin yakunu alal akh adzaman. Berarti tanggung jawab situ dibebankan kepada saudaranya. Li'annal ab Naam hatta wa in saraha bitamallukha dikarenakan bapak itu walaupun terang-terangan mengatakan memilikinya fa innahu la yatamallukuha. Maksudnya dia tidak akan tidak bisa memilikinya karena milik apa? Milik anaknya sepenuhnya karena dia yang menguasainya. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya barakallahu fiikum untuk masalah teman ini enggak sembarangan, harus dilihat keadaannya, jenisnya, bentuknya barakallahu fiikum sehingga apa? Sehingga kita paham yang digugurkan itu apanya gitu ya. Berikutnya lau anna insanan ini yang tepat ya bukan ukrah ukriha juga ya. Ukriha itu benar ya. Kalau ukrah itu kan lain lagi. Kalau ukriha ini kan dari akroha yukrihu. Kalau seandainya untuk mutakalim itu kan ukrihu, tapi kalau di menggariskan ukriha ya. Iya kan? Eh, ukriha karena dzuma awaluhu wa qasra ma qabla akhir. Ini benar ukriha bukan ukrah ukriha. Apa sih benar dengan ukriha? Kita lihat lagi. Kata beliau sini, "Lau anna insanan ukriha ukriha bukan ukrihu ya ukriha. Nah, karena kalau ukrihu nanti kan tersamarkan dengan yang Fil mudhari. Jadi ukriha itu berarti mugharsighah jadi akroha, Jadi ukriha, ukrih. Akrama, ukrima itu ya. Nah, kalau ukram berarti kan aku dimuliakan. Kalau ukrima dia dimuliakan kan itu. Seperti itu. Jadi ini yang benar ukriha. Yang atas juga benar tadi ya. Ya, kadang gambaran itu muncul belakangan. Ya, wajar ya seperti itu ya. Wajar enggak aturan? Ayo, nah, kita lihat sini. Kata beliau, kata beliau An anna insanan ukriha ala qatli insanin fa innahu la yaqtuluhu. Sekarang kalau ada orang dipaksa untuk bunuh orang lain, maka lebih baik apa? Layak tuluh, lebih baik dia tidak membunuhnya. Layak tuluh, dia enggak membunuhnya. Dipaksa, kamu harus bunuh sekurang. Harus, kalau enggak kamu enggak bunuh, kamu yang tak bunuh. Nah, ini lebih baik apa? Fa innahu Layak tuluh, dia enggak usah bunuh. Hatta law huddida bil qatl walaupun dia diancam untuk dibunuh. Faham nih, Bang? Si A ini dipaksa. Wahai si A, kamu harus bunuh si B. Kalau nggak mau bunuh, kamu yang tak bunuh. Dipaksa seperti itu. Bagaimana pendapat yang sahih? Fa innahu la Hendaknya dia tidak perlu membunuhnya. Walaupun dia taruhannya nyawa itu istilahnya. Mahum salah ini? Abdul Aziz mahum? Ayo kita lihat lagi. Wa qala lahu al-mukrih. Kemudian orang yang maksa tadi berkata kepada dia, "Imma an taktul fulanan wa illa qataltuka." Imma kamu bunuh si fulan wa imma Aku yang bunuh kamu kalau kamu enggak mau. Fa innahu la yajuzu an yuqaddim ala qatl fulan. Maka dia enggak boleh mendahulukan membunuh si fulan karena mengalirkan darah orang lain itu loh. Lebih baik dia yang mati daripada membunuh orang lain. Paham belum? Paham ya Bang ini? Paham ya Bang ya? Nah, barakallahu fiikum. Seorang bapak tentunya dipaksa bunuh anaknya. Paham ya? Daripada dia bunuh anaknya lebih baik dia yang dibunuh itu loh. Nah, lebih mengedepankan apa? Darah orang lain. Maksudnya untuk melindunginya. Kata beliau, li'annahu la yajuzu li ahadin an yuhlik hayyan wa in min ajli istibqa'i nafsih dikarenakan orang itu enggak boleh tidak boleh seorang pun untuk apa untuk memadamkan membunuh orang yang hidup dalam rangka agar dirinya yang hidup paham belum enggak boleh dia itu membunuh orang lain dalam rangka agar dirinya yang hidup dirinya yang selamat dia pengen menyelamatkan dirinya tapi mengorbankan orang lain itu enggak boleh nah, terus bagaimana yang tepat ya udah daripada kita bunuh orang lain biar kita yang dibunuh gitu loh. Faham maksudnya seperti ini ya? Ayo. Kita lihat fal yasbir al qatl maka hendaknya dia bersabar untuk dibunuh. Wala yaqtul mu'minan jangan sampai dia membunuh orang mukmin. Ancamannya berat. Ala anna al muhaddid lahu bil qatl qatla yaqsud qatlah. Karena terkadang orang yang mengancam untuk membunuh tadi itu tidak menginginkan untuk membunuh. Idalam yaqtul nam barakallahu fikum man akrahahu ala qatlih apabila dia tidak membunuh orang yang dia memaksa untuk membunuhnya tadi. Walakinahu qala dzalika tahdidan. Dia mengatakan tadi untuk mengancam, "Kamu harus bunuh si fulan, kalau enggak kamu tak bunuh." Itu kadang orangnya enggak serius. Hanya untuk memancing. Memancing apa? Biar untuk orang takut, orang akhirnya down dan misalnya, paham ya? Nah, seperti itu. Walaysa ladahi al-qudrah ala tanfidih. Terkadang orang yang mengancam tadi itu pun enggak punya kemampuan untuk melaksanakan tanfid melaksanakannya. Paham belum? Dia itu mengancam tok kamu harus bunuh. Kalau nggak bunuh, kalau nggak mau bunuh, kamu yang tak bunuh. Nah orang yang ngancam ini, terkadang dia nggak mampu untuk melakukannya. Paham ya? Nggak mampu untuk melaksanakannya. cuma ngancam saja. Faham maksudnya ini bang? Eh, nah, seperti itu. Well hasil kesimpulannya, minal ini as-sabiqain dari dua pantun yang telah lewat, annahu idza waqa'a al-fi'l jahlan aw nisyanan aw ikrahan bahwasanya apabila terjadi suatu perbuatan karena bodoh atau karena lupa atau karena paksaan fa innahu la isma fi maka tidak ada dosa di dalamnya wala dhamana fiha tidak ada tanggung jawab di dalamnya fi ma yata'allaq bi haqqillah ini kesimpulannya jangan sampai lupa nih ya kalau berkaitan masalah apa hak Allah taala li'an haqqallah taala mabniyun 'alal musamahah masyaallah dikarenakan hak Allah taala itu dibangun di atas musamahah apa musamahah pemaafan dimaafkan diampuni itu hak Allah Subhanahu wa taala wal fadl Nah, barakallahu fikum dan juga dibangun di atas al-fadl itu keutamaan, karunia. kana al-fa'il ma'dzuran. Berarti apa? Berarti pelakunya dikasih udzur. Paham belum ini? Ewa, kalau Allah Taala Allah Taala mengampuni, memaafkan. Amma pihakil makhluk ini penting. Adapun berkaitan masalah makhluk, hak makhluk, fa innahu la isma fih, dia tidak dapat dosa idza waqa'a an jahlin kalau terjadi karena bodoh au nisyan karena lupa au ikrah ikrah atau karena paksaan walakin fihi dhaman tanggung jawab ada jadi kesimpulannya itu ya ada dua ada dua rinciannya kalau berkaitan dengan hak Allah Subhanahu taala gugur enggak dosanya gugur tanggung jawab juga gugur tapi kalau berkaitan dengan hak makhluk gugur dosanya tanggung jawab tetap ada di situ mafhum insyaallah Husain ayo na barakallahu fikum kita lihat sini Nah, kata beliau bi an yatmanahu li sahibih. Dia maksudnya dia tetap bertanggung jawab terhadap apa? pemiliknya. Li an haqqal makhluq mabniyun 'ala musyahah. Dikarenakan yang namanya apa? Hak makhluk itu dibangun di atas musyahah. Apa musyahah itu? Sesuatu yang berat dan pelit. Paham ya? Berat untuk apa? melepaskan. Pelit untuk melepaskan. Iya enggak? Kalau misalnya barang antum dirusak orang lain, antum pengennya dirusak atau sangat berat untuk apa? Untuk dirusak. Berat kan? pelit, jangan sampai dirusak itu loh. Itu hak makhluk seperti itu. Jarang sekali dirusak. Dan masalah enggak usah diganti aja. Paham ya? Nah, barakallahu fikum motornya dipakai kemudian ditabrakkan tembok, tabrakan pohon, remuk motornya. Kemudian jarang sekali orang ngomong, "Enggak usah diganti aja, biarin." Biasanya orang tanggung jawab ini. Berat untuk melepaskan manusia seperti itu. Tapi Allah Ta'ala musamahah. Dibangun di atas musamahah itu memaafkan. Sudah. Allah Ta'ala memaafkan. maksudnya? Tapi kalau sesama hamba musyahah musyahah itu sesuatu yang berat untuk dilepaskan dan sesuatu yang orang itu yang pelit pelit itu masih berat sekali untuk melepaskan sama aja Faham maksudnya ya nah barakallahu fikum mahum salani Abdul Aziz eh wa na'am wan nusus fi raddil madzalim ila ahliha amatun nama ta'a nama amatun falidzalika nuwaffihi haqqah kamilan dan dalil-dalil berkaitan masalah untuk mengembalikan nah barang-barang yang pernah dia mendoliminya kepada ahli yang berpemiliknya pemiliknya itu umum. Oleh karena itu kita tunaikan haknya secara sempurna. Kalau dulu pernah mencuri dan tobat, maka barang yang dia pernah curi dibalikkan. Pernah mencuri sapi misalkan, tobat dia. Mengembalikannya imat dua kemungkinan. Imat sapi yang dulu pernah dia curi dengan seharga yang pernah dia curi atau uang. karena dia pernah mencuri tapi tetangga, pergi kabur dia ke Malaysia. Satu sapi kan bisa untuk beli tiket Malaysia bisa enggak? pesen bisa PP pulang pergi. Sapinya metal itu harganya 30 juta, 25 juta dijual sama dia, curi. Nah, sapi di Malaysia itu tobat dia karena dia kena penyakit stroke. Paham ya? Kejang-kejang itu kan tobat. Wah, astagfirullahaladzim. Ternyata dulu pernah mencuri sapi. Tobat dia, pulang ke Indonesia. Paham ya? Nah, orang ini orang kaya, enggak sembarang orang kaya, cuman waktu mencuri itu karena hartanya lagi apa? Pinjam orang lain lah, kepepetnya Paham ya? Tapi kan mencuri. Paham ya? Pulang ke Indonesia, tobat, nah dia berhak mengembalikan atau tidak? Berhak mengambil, mengembalikan. faham ya? Berhak mengembalikan, caranya ada dua kemungkinan. Imam mengembalikan, nah tergantung pemiliknya diminta sapi dengan seharga yang dulu pernah dia curi atau mengembalikan, mengembalikan uang yang senilai sapi yang pernah dia curi. Enggak masalah. faham maksudnya ya? Nah, untuk minta maaf datang ke rumahnya itu dilihat kondisinya. Kalau orangnya masih emosi marah jangan datang ke rumahnya, dibunuh nanti. Paham ya? Yang pemilik sapi udah teriak-teriak nih, kalau ketemu pencuri tak bunuh walaupun sampai setahun. Ternyata pulangnya baru 9 bulan pulangnya Dari Malaysia pulang ke Indonesia. Nah, itu seperti jangan karena ada ancaman. Cukup melihat titik orang lain. Nah, ini penting ya karena orang kan nggak tahu juga. Kita lihat di sini, hatta wa in kana fa'il ma'dzuran walaupun pelakunya diampuni, malam ya Nah malam yubrihu minhu selama belum di nah barakallahu fikum dilepaskan tanggung jawabnya. Diampuni dia. Nah, barakallahu fikum, fa in abra'ahu minhu wa huwa mimman yasihu tabarruhu saqata anhu dhaman Kalau ternyata nah barakallahu fikum dia melepaskan diri orang tersebut dari tanggung jawabnya dan dia termasuk orang yang berhak untuk apa Tabarruh, berbuat baik kepada orang tadi itu gugur tanggung jawabnya. Paham belum? Contohnya gini, antum pinjam motor. Antum pakai untuk belanja, motornya apa? Nah barakallahu fikum langsung bannya meletus. Jedot itu ya, meletus Nah, ketika antum mau balik karena ngomong, "Maaf Pak, ini, ini tak ganti Pak bannya." "Enggak usah aja, enggak usah aja, nanti biar tak ganti sendiri." Berarti kan dimaafkan di situ. Kalau dimaafkan selesai tanggung jawab sudah. Tapi kalau dia minta ganti ya wajib ganti gitu loh. Walaupun ketika meletuskan bukan kesengajaannya, itu kita nggak berdosa itu loh. Tapi gantinya na'am gitu loh. Paham nih, Bang? Paham, Bang? Eh, kalau minjam motor orang lain, Bang, apakah wajib berikan bensin? Eh? Atau mustahab? Atau mubah? Hmm. <laughs> Pinjam motor orang lain, bensinnya full misalkan. Bawa keliling-keliling, beli baju, beli kitab misalkan ya. Contoh aja contoh, contoh ya. Kemudian pulang ternyata tinggal separuh bensinnya. Apakah dia tanggung jawab di situ atau, atau tidak? Tergantung transaksi awalnya, nyewa atau pinjam. Kalau nyewa, nah barakallahu fikum itu nanti ada transaksi berikutnya nyewanya itu motor tok kosongan atau sama bensinnya. Kan biasanya orang menghargai plus bensinnya kalau orangnya mau mobil itu ya. Plus bensin sekian, tanpa bensin sekian, paham ya? Tapi kalau sejaknya minjam, itu inisiatif. Paham ya? Walaupun tidak harus belikan bensin. Bukan berarti yang nyuruh ya Bang ya. Maksudnya ini contoh aja. Contoh. Nah, paham kan? Eh, lanap yang usah beli bensin nggak masalah, kosong pun beli sendiri. Maksudnya apa? Maksudnya contoh aja. Contoh aja ya, contohnya. Paham ya? Contohnya seperti itu. Jadi kalau sudah dimaafkan sama pemilik tadi itu, dimaafkan sudah berlepas diri, enggak usah tanggung jawab selesai. Tapi kalau masih belum dimaafkan dia wajib bertanggung jawab. Nasallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.